Kita tahu ketika suatu zaman atau waktu yang semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya akan semakin banyak tantangan dalam kehidupan. Banyaknya fitnah banyaknya berbagai macam fitnah yang menimpa dan mengelilingi kaum muslimin fitnah yang menimpa akidah mereka kerusakan akidah yang merata kemudian kerusakan akhlak tentunya ketika akidah su sudah rusak maka tentunya ibadah yang terbangun pun menjadi punah dan rusak. Oleh sebab itu, ikhwati fillah azakumullah jami'an. Sekali lagi, kemenangan bagi seorang hamba ketika Allah arahkan untuk mendapatkan hidayah dan cinta kepada as-sunnah. Oleh sebab itu, kita kaum muslimin, satu umat yang berusaha untuk meraih kemenangan ini tentunya harus mengetahui jalan keselamatan yang akan menyampaikan kita kepada kemuliaan. Kita ingat hadisul iftiraq yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud merupakan peringatan bagi kaum muslimin peringatan bagi seluruh kaum muslimin adanya perpecahan yang akan menimpa dan sudah menimpa kaum muslimin ini tentunya merupakan peringatan dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabarkan hal ini kecuali untuk kita mengambil mau'izah oleh sebab itu ketika kaum muslimin tidak menyadari yang berkaitan dengan hadisul iftiraq maka wal billah hidupnya tidak akan terarah akidahnya minhajnya ibadahnya bahkan muamalahnya pun akan hancur oleh sebab itu ikhwati fillah azakumullah jami'an jalan keselamatan yang akan menyampaikan kita kepada keselamatan, kepada kemenangan. Tentunya dengan kita mengambil sikap ittiba, kita berjamaah dengan para sahabat, kita menisbatkan diri kita kepada mereka. Dan ini yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ittiba kepada mereka. Wallahi kecintaan kaum muslimin untuk ittiba dan mengikuti jejak para sahabat dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala merupakan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atau yang diislahkan dengan fahmus sahabah ketika seorang terarah untuk mencintai dan mau mempelajari Fahmu sahabah ini merupakan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sini biidnillah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan umat itu dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam firqah yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat bahwasanya dengan kita menisbatkan kepada mereka maka seakan-akan kita berada dalam satu tumpakan berada dalam satu kendaraan bersama mereka ketika kita menisbatkan ittiba kita kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an maka seakan-akan kita mengendarai satu kendaraan bersama mereka Ingat apa yang diucapkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ketika digambarkan oleh beliau bahwasanya as-sunnah itu digambarkan sebagai safinatu Nuh, perahu Nuh. Kita ingat bagaimana kejadian yang menimpa umat Nabi Nuh ketika mereka taat dan mengikuti Nabi Nuh, maka Allah selamatkan mereka. Maka demikian pula kata Imam Malik. Bagi orang yang menumpang atau yang naik ke kendaraan ini, naja maka orang ini akan selamat. Wa man takhallafa halak. Dan tidak ada orang yang ketinggalan untuk menaiki kendaraan itu kecuali orang ini akan celaka. Ini menunjukkan pentingnya untuk kita benar-benar mempelajari fahmus Sahabah. Dan ini yang hilang dari kaum muslimin. Dan inilah fahmus sahabat inilah yang hilang dan mulai dijauhi oleh kaum muslimin dan bahkan hal ini merupakan suatu keanehan ketika ada orang yang mau untuk menghidupkan fahmus sahabat kita ingat bagaimana Yunus ibn Ubaid rahimahullah seperti yang diriwayatkan oleh al-Imam Barbahari ketika beliau menyatakan suatu keajaiban suatu keanehan ketika ada orang yang masih menyeru kepada fahmu sunnah menyeru kepada as-sunnah as-sunnah ingat seperti yang diterangkan dalam kitab Al-Hujjatu fi Bayanil Mahajjah As-sunnatu adalah mengamalkan Al-Quran was sunnah bil, iqtid, bil, bil sahabat dengan mengikuti para sahabat. Ini as-sunnah. Nah kata Yunus ibn Ubaid, jika ada orang yang menyeru kepada sunnah, maka ini sungguh suatu keajaiban. Wa ajabu min dhalik dan lebih aneh lagi, aneh bin ajaib. Jika ada orang yang mau menerima faham as-sunnah ini, mau mau menerima pemahaman as-sunnah ini. Subhanallah, diucapkan 1100 tahun yang lalu. Dan dikatakan oleh beliau karena memang terlalu banyak fitnah. Yang mana kaum muslimin mulai tertipu mulai tertipu dengan berbagai macam yang menghancurkan akidah mereka dari pemikiran filsafat dari pemikiran orang-orang ahlul beda dengan pemikiran orang-orang zindiq dan berbagai macam manusia yang berusaha untuk meruntuhkan fahmu sahabat dan itu upaya mereka karena mereka memang mengetahui Ketika kaum muslimin mengembalikan kepada fahmus sahabah, berarti akan muncul suatu kekuatan yang dahsyat. Ingat, bagaimana umat-umat yang terdahulu, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menisbatkan kemenangan, ketika mereka mau mengikuti para sahabat-sahabat kita ingat bagaimana Hawariyun, umat Nabi Musa alaihissalam. Kita ingat bagaimana umat yang lainnya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala selalu memuji generasi yang hidup bersama para ambia. Akhwati fillah azakumullah jami'an. Dan memang, wallahi, kalau seandainya kita mengukur dan meneliti dari kebanyakan kaum muslimin, apakah mereka berhukum ke karafah musuhabah ataukah mereka berhukum dengan pemahaman akal mereka? Wallahi kalau kita membuat perbandingan, niscaya kebanyakan dari kaum muslimin ketika mereka memahami Al-Quran wa Sunnah, mereka lari ke akal-akal mereka. Bahkan mereka memperkuat jalan ittiba mereka, ittiba kepada hawa nafsu ini dengan firman-firman Allah, "Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun? Afala tatadzakkarun?" Dan ini tentunya talbis. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, azakumullah jami'an, dakwah untuk menyeru umat, mengembalikan mereka kepada fahmu Sahaba ini merupakan kemuliaan dan keanehan. Kita ingat bagaimana Abu Darda radhiallahu anhu ketika beliau melihat keadaan kaum muslimin sampai-sampai beliau ucapkan wallahi kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan pada zamanku Ingat Abu Darda adalah salah seorang sahabat yang termasuk dari kalangan para sahabat yang wafat pada masa-masa terakhir. Beliau nyatakan ketika melihat fitnah dan pengaruh daripada orang-orang munafikun dan ketika kaum muslimin mulai lari kepada pemikiran kepada hawa nafsu mereka dinyatakan oleh beliau wallahi kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan pada masaku ini, tidak bisa membedakan kaum muslimin illa bersolat kecuali hanya dengan solat. Kemudian Al Imam Al Zai yang meriwayatkan perkataan Abu Darda ini menyatakan, wallahi kalau seandainya Abu Darda dibangkitkan pada zamanku ini, maka aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Abu Darda. Kemudian Yunus ibn Ubaid yang meriwayatkan ini dari Al-Imam Auza'i menyatakan wallahi saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh Al-Imam Auza'i ketika dibangkitkan pada zamanku ini dan melihat keadaan umat yang seperti ini 1100 tahun yang lalu atau lebih dan tentunya sekarang kita bertanya kepada diri kita bagaimana umat bagaimana jika Yunus ibn Ubaid Al-Imam Auza'i, Abu Darda dibangkitkan pada zaman kita. Apa yang akan mereka katakan? Ini tentunya diakibatkan menjauhnya kaum muslimin daripada faham sahabat. Dan yang perlu kita yakini, wallahi, faham sahabat akan menyatukan kaum muslimin. Dan itu yang terjadi pada khairul qurun dan kita ingat bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika terjadi ikhtilaf di antara mereka. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mencari-cari dari kalangan para sahabat yang lainnya yang mereka yakini mengetahui bagaimana menghukumi permasalahan ini. Dan juga kita ingat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mengutus Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk mengingatkan orang-orang Khawarij yang menentang Ali bin Abi Thalib untuk mengingatkan mereka untuk kembali kepada fahmu sahabat bukan kepada hawa nafsu mereka ini menunjukkan memang fahmu sahabat jalan kemenangan bagi kaum muslimin dan ini yang disadari oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berupaya untuk menjauhkan kaum muslimin daripada fahmus sahabat. Sehingga kita tahu bagaimana upaya mereka dengan menjauhkan kaum muslimin daripada kutubus salaf dan disibukkan mereka dengan berbagai macam buku wallahi yang sangat jauh daripada minhajus salaf. Akhwati fillah azakumullah jami'an yang perlu kita ingat bahwasanya dengan kita menisbatkan diri kita dan ada kecintaan dalam hati kita untuk menisbatkan diri kita kepada fahmu sahabah itu merupakan awal pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan memang Ketika seorang akan berupaya untuk menghidupkan fahmu sahabat, akan terlalu banyak permusuhan. Akan terlalu banyak fitnah yang menimpa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan ada tidak akan ada satupun yang bisa mencelakai mereka bentuk ismah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berupaya untuk tegak ala sunnah. Akhwati fillah azakumullah jami'an. Kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat telah memerintahkan kita untuk benar-benar memperhatikan sikap ittiba kita, akidah kita, minhaj kita, akhlak kita kepada para sahabat. Karena wallahi perkara sekecil apapun kita ketika kita keluar daripada fahmu sahabah sekecil apapun wallahi tidak akan meninggikan derajat kita dan bahkan akan menjatuhkan kita. Ingat bagaimana Aisyah radhiallahu anha seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Syatibi dinukilkan riwayat dari Aisyah radhiallahu anha ketika dikabarkan kepada Aisyah adanya suatu umat yang mana mereka ketika membaca Al-Quran mereka menangis dengan suara sebagian ada yang meraung-raung sebagian ada dengan suara yang didengar oleh saudaranya maka Aisyah radhiallahu anha mengingatkan kepada sahabat dinyatakan bahwasanya orang ini ala bolalah kenapa demikian dijawab dengan jawaban ringkas oleh Aisyah radhiallahu anha kata beliau wallahi kita melihat para sahabat mereka adalah para sahabat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun saya tidak pernah mendapati dari kalangan para sahabat ketika membaca Al-Quran mereka menangis dengan apa yang seperti mereka lakukan. Subhanallah, menangis pun diatur. Kemudian dinukilkan bahwasanya menangis ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadma'ul ain yang keluar air mata. Bayangkan, Apalagi dalam perkara yang besar ketika kita lepas dari para sunnah. Fahmus sahabah. Kita takut. Kita akan terjerembab. Atau bahkan akan semakin jauh. Oleh sebab itu. Ketika lahir dalam diri kita semangat untuk selalu mencocoki as-sunnah. Itu merupakan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang hal ini tidak akan bangkit kecuali mereka bangkit semangat mereka untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempelajari al-ilm. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Auza'i, ilmu yang harus kita belajari yaitu ma qala Allah wa ma qala Rasul ala fahmi Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmus sahabah Akhwati fillah a'azzakumullah jami'an seperti yang telah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak mewasiatkan kepada kita untuk memperhatikan sikap ittiba kita seperti firman Allah Subhanahu wa taala as-sabiqunal awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Antum perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita as-sabiqun al-awwalun. Siapa mereka? As-sabiqun al-awwalun siapa? Para sahabat minal muhajirin wal ansar. Antum perhatikan yang selanjutnya walladzina tabauhum dan orang-orang yang mengikuti kepada mereka, mengikuti jalan mereka. radhiyallahu anhum wa an. Maka Allah Subhanahu wa taala walladzina tabauhum bi ihsan dengan ihsan radhiyallahu anhum. Allah akan memberikan ridhanya kepada mereka dan mereka rela ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, Allah persiapkan kepada mereka jannatun tajri min tahtihal anhar wa dzalikal fawzul azim. Sehingga diterangkan oleh Ibnu Katsir tentang ayat ini subhanallah menunjukkan kemuliaan suatu umat yang ittiba kepada para sahabat ridwanullah alim jami'an dan bahayanya orang-orang yang menyelisihi para sahabat. Kemudian juga kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala ya أيها amanu ya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as-sadiqin dan jadilah kalian bersama orang-orang yang sadiqin. Ingat, seperti katakan oleh Abdullah bin Umar, "Kunu ma'as sadiqin," ay ma'a Rasulillah wa ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu untuk kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian diperkuat lagi oleh Al-Imam Dhahak rahimahullah ketika mentafsirkan wa kunu ma'as sadiqin ay ma'a Abi Bakrin wa Umar wa ashabihima ajma'in yaitu kita menisbatkan diri kita bersama dengan Abu Bakar, Umar dan seluruh sahabat-sahabat keduanya ini subhanallah menunjukkan kemuliaan dan kemenangan ketika kita mampu dan bisa ittiba mengikuti jejak sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan inilah yang dikatakan sebagai ismah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساعت مصيرا ومن يشاكك الرسول dan barang siapa yusyakik yaitu apa namanya orang yang menyelisihi rasulnya menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahumul huda setelah datang setelah jelas kepada mereka hidayah al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin dan mereka mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman nuwallihi ma tawalla maka Allah akan palingkan mereka madawala daripada dari apa-apa yang mereka telah berpaling. Wanuslihi jahannam dan kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam. Wasaat masira dan sejelek-jelek tempat kembali. Walaiyahubillah. Kita ingat bagaimana para ulama mentafsirkan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Sabilul mu'minin siapa? Para sahabat. Ini tentunya ikhwati fillah azakumullah jami'an menunjukkan mulianya pemahaman para sahabat. Kita ingat kemarin bagaimana yang dinasihatkan kepada kita oleh Syekh Khalid Ar-Raddadi ketika suatu umat yang berusaha untuk ittiba maka tidak mungkin mereka akan mencaci para sahabat tidak mungkin dalam hatinya ada rasa hasad, ada rasa kedengkian kepada para sahabat, apalagi mencaci mereka, mencaci para sahabat. Orang-orang yang berusaha untuk ittiba, mereka akan mencintai mereka, akan mendoakan mereka dan akan mempelajari bersama mereka, mengikuti mereka ilman wafahman mengikuti ilmu mereka pemahaman mereka akhlak mereka ini tentunya memang hanya akan didapatkan bagi orang-orang yang mengetahui kemuliaan fahmu sahabah akhwati fillah azakumullah jami'an dan inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari kita ingat dalam solat kita setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surat Al-Fatihah ihdinas al mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin kita meminta ihdina ya Allah berikan kepada kami hidayah tambahan hidayah kepada kami. Kita ingat bagaimana para ulama salaf menerangkan tentang makna daripada al-hidayah dan bagian daripada al-hidayah. Hidayah terbagi menjadi dua dan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Hidayatul irsyad. Itu yang kita minta. Dan tentunya hidayatul irsyad yang kita minta adalah al-ilmu, al-Quran wa sunnah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan para sahabat dan nasihat para ulama-ulama salaf. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah yang kedua yaitu hidayah atau taufik kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ketika Allah tidak membuka hati kita walaupun sudah terpaparkan kepada kita walaupun sudah dinasehatkan kepada kita Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabah namun ketika Allah tidak membuka hati kita akan terasa berat itu hidayah itu taufik kita ingat bagaimana Rasulullah SAW Alaihi Wasallam seorang nabi ketika berdakwah menasehati pamannya Abu Abu Talib. Upaya yang begitu kuatnya dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tidak berhasil untuk membawa orang ini mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki yahdi may yasha ini tentunya dan kita wajib dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Wallahi sekali lagi kalau seandainya Allah tidak membuka hati kita maka walaupun sudah dipaparkan tidak akan bisa kita mengamalkan dan ini memang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maka ikhwati fillah a'azzakumullah jami'an ketika ada dalam hati kita rasa untuk mencintai atau ada dalam hati kita perasaan untuk mencintai atau untuk mempelajari al-ilmu maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyak umat manusia yang tertutup hatinya dan bahkan mereka jauh daripada fahmus sahabah karena memang akhwati fillah a'azzakumullah jami'an hidayah benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala yahdi may yasha wa yudhillu may yasha dan tentunya ketika memang sudah ada dalam hati kita suatu semangat untuk cinta kepada fahmus sahabah maka kewajiban yang harus kita lakukan tentunya at-ta'allum wa ta'allum wa ta'allum. Kita belajar dan belajar dan belajar. Kita memenuhi kewajiban kita yang akan bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang tentunya kita tidak akan bisa merasa aman dari para fitnah yang begitu banyaknya. Yang hari bertambah hari fitnah itu semakin banyak. Ingat, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fitnah itu akan datang kepada kalian selalu bertambah. <coughs> Fitanun keketail Fitnah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti potongan-potongan malam hari yang gelap gulita. Keketail lailil Ini tentunya ketika kita tidak waspada maka yang kita takutkan kita akan terjatuhkan. Ketika kita tidak membawa lentera atau tidak membawa cahaya an-nur atau ketika Allah Subhanahu wa taala tidak membuka hati kita, menggelapkan kehidupan kita, berarti kita akan terjerumus. Akhwati fillah, a'azzakumullah jami'an. Oleh sebab itu, sekali lagi merupakan nikmat yang sangat besar. Sampai-sampai kita ingat Abu Aliyah radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita dan ini suatu pertanyaan yang menunjukkan keagungan ketika tersadarkan dari dalam hati kita untuk cinta kepada fahmus sahabat. Kata beliau, saya tidak tahu mana yang lebih besar Apakah ni'matul Islam ataukah ni'matus sunnah? Menunjukkan memang subhanallah kemuliaan bagi orang-orang yang Allah arahkan untuk cinta kepada sunnah. Memang banyak kaum muslimin yang sudah mendapatkan hidayah. Yaitu untuk mengucapkan syahadatain. Atau mereka mendapatkan atau Allah tentukan orang ini menjadi kaum muslimin namun kadangkala mereka tidak mendapatkan hidayatu al-hidayatu ila sunnah sehingga sebagian orang kita dapati sebagai orang-orang ahlul bidah sebagian ada yang kita dapati mereka adalah orang-orang yang benci kepada sunnah bahkan sebagian ada yang mencaci maki paman para sahabat dan sebagian orang ada yang berusaha untuk memerangi dan mematikan fahmu sahabat dan ada sebagian orang yang tertutup jalannya. Sehingga gelap dan tidak mengetahui bagaimana fahmus sahabah. Mereka mengetahui Al-Quran, mereka mengetahui Al-Hadis, tapi tertutup. Oleh sebab itu, akhwati fillah, Abu Aliyah mengingatkan kepada kita, saya tidak tahu. Mana yang lebih besar? Ini tentunya suatu pertanyaan suatu pertanyaan yang mengingatkan kepada kita betapa besarnya ketika Allah arahkan kita untuk cinta kepada fahmus sahabah. Sampai-sampai digambarkan oleh Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu tentang kedudukan ahlu sunnah wal jamaah ini. Ahlu sunnah yang selalu dan berupaya untuk berjamaah kepada para sahabat. Digambarkan oleh beliau kedudukan seakan-akan yaitu dibandingkan beliau digambarkan Perbandingan as-sunnah ini seakan-akan ketika dibandingkan dinul Islam agama kita ini dengan agama-agama yang lainnya. Ini menunjukkan kemuliaan as-sunnah dan sekali lagi wajib untuk kita syukur dan kita pelihara dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah pelihara diri kita karena memang kita tidak akan merasa aman. Kita ingat Bagaimana Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab radhiallahu anhu manusia yang paling mulia setelah Abu Bakar radhiallahu anhu yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan untuk masuk surga dengan tanpa hisab dan bahkan beliau termasuk al-ashr al-mubasysyirin bil jannah sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <coughs> sepeninggalnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau mendatangi Hudzaifah kita tahu Hudzaifah mendapatkan satu gelaran. Yaitu apa? Hmm? Sahibu sahibu sir. Yaitu yang mengetahui rahasia-rahasia yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab yang sudah mendengarkan dari telinganya dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau termasuk min ahli jannah. Tapi memang beliau tidak merasa aman, takut jika Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan kehidupannya. Maka beliau mendatangi Hudzaifah dan menyatakan kepada beliau, "Ya Hudzaifah, kabarkan kepada aku apakah aku termasuk orang-orang yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Orang-orang yang akan tertimpa fitnah. Ini Umar ibn Khattab radallahu anhu yang kita tahu takutnya takutnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk jangan sampai disesatkan oleh Allah SWT sampai-sampai diriwayatkan dalam hadis beliau mempunyai seperti dikatakan syirakun na'al yaitu seperti garis sandal yang ada di matanya. Karena terlalunya, terlalu banyaknya beliau menangis sehingga menyisakan bekas pada pipinya. Ini menunjukkan perasaan atau kekuatan keimanan beliau, perasaan tidak aman. Oleh sebab itu ikhwati fillah azakumullah jami'an tentunya apalagi kita kita tidak bisa meyakini diri kita bahwasanya kita akan selamat kita tidak akan bisa meyakini bahwasanya kita min ahli jannah. Oleh sebab itu, hendaknya yang harus kita lakukan seperti diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu, i'malu, beramalah kalian, beramalah kalian." Ini tentunya yang harus kita lakukan. Akhwati fillah, a'azzakumullahu jami'an. Itulah hidayah yang kita minta. Hidayah itu taufiq dan hidayatul irsyad. Kemudian hidayatul irsyad Al-Qur'an wa sunnah ini pun yang kita minta. Kita tegaskan lagi dan ini memang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Ini jalan yang kita minta yaitu jalan alladzina an'amta alaihim yang engkau pernah memberikan kenikmatan kepada mereka ini yang kita minta Akhwati fillah, a'azzakumullah jami'an dan tentunya kita tahu Sebenarnya diterangkan dalam ayat yang lainnya bahwasanya siratal ladzina an'amta alaihim. Ini adalah mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ikhwati fillah azakumullah jami'an inilah dan tentunya doa yang selalu kita ucapkan kepada Allah ini wajib dan harus teriringi dengan semangat talabul ilmi karena ketika seseorang yang katakan menisbatkan dirinya kepada ahlu sunnah wal jamaah namun tidak ada semangat untuk talabul ilmi wallahi hanya akan menjauhkan dia dan bahkan akan menutup kemungkinan besar orang yang jauh daripada talabul ilmi walaupun mengisbatkan diri kepada salaf orang ini kita takutkan akan Allah tutup jalannya sehingga Allah jauhkan daripada al-hidayah billah. Oleh sebab itu ikhwati fillah. Seseorang ketika memperhatikan amalan apapun. Untuk. Yaitu ketika seorang mulai ada kesadaran untuk memperhatikan sekecil amalan yang akan dia lakukan. Ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ingat apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiallahu anhu sebenarnya diriwatkan oleh Ali Imam Bukhari bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sejauh mana kita menegakkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang mengakibatkan beliau atau yang menyadarkan para sahabat untuk selalu memperhatikan amalan yang mereka lakukan Akhwati fillah, a'azzakumullah jami'an. Kemudian mungkin ada di antara saudara-saudara kita. Kenapa kita harus mengikuti fahmu sahabat? Kenapa? Bukankah Allah juga telah memberikan anugerah akal kepada kita? Allah memberikan otak untuk berpikir kenapa harus kita menisbatkan kepada para sahabat? Bukankah kita juga mampu untuk menerjemahkan Al-Quran? Katakan. Kalau seandainya ada pertanyaan yang demikian, kita ingat jawaban daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan ini tentunya merupakan jawaban bagi orang-orang yang bertanya, kenapa kita harus mengikuti para sahabat? Jawaban yang pertama, kata beliau, fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Ini jawaban yang pertama. Karena sesungguhnya orang yang hidup pada zaman kita ini, siapapun mereka maka mereka tidak aman daripada fitnah. Tentunya apalagi kita ketika kita mengkultuskan atau hanya menisbatkan kepada seorang ketika kita mencari ilmu katakan maka yang kita yakini dan ini merupakan keyakinan kita Ketika kita hanya meyakini seorang, maka orang itu bukanlah orang yang maksum. Apalagi kita hidup pada suatu zaman yang semakin jauh dari para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh beliau dan ini merupakan jawaban yang kedua yaitu kanu afdalu hadhil ummah. Ini jawaban yang kedua Kenapa? Karena para sahabat merupakan generasi yang paling mulia. Dan ini tentunya tidak kita ragukan. Itu para sahabat. Dan tentunya pernyataan Ibnu Mas'ud ini mengingatkan kita kepada hadis yang sahih yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita hadis muttafaqun alaih Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairul qarn qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu siapa? Para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya memang mereka sebagai generasi yang paling mulia. Lebih daripada itu, Allah sudah mensifati mereka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kita ingat kuntum khaira ummatin kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang dikeluarkan bagi umat manusia siapa mereka para sahabat Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan pujian yang demikian tingginya. Tentunya tidak ada keraguan dalam hati kita memang bahwasanya para sahabat generasi yang paling mulia dan bahkan kita ingat kemuliaan generasi sahabat ini sebagian di antara mereka itu mempunyai kedudukan yang sangat mulia kita ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat yang sahih ketika menyatakan bahwasanya Abu Bakar itu adalah manusia yang terbaik setelah seluruh para nabi dan rasul. Subhanallah. Itu Abu Bakar menunjukkan kemuliaan para sahabat. Terlebih lagi para sahabat memang mereka adalah suatu generasi yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang subhanallah wallahi tidak ada orang yang mencaci para sahabat kecuali orang yang hatinya benar-benar dalam keadaan gelap kita ingat tidak mungkin Orang yang berusaha untuk menghidupkan Al-Quran wa sunnah. Atau menegakkan Al-Quran wa sunnah. Namun mereka mencaci para sahabat. Merendahkan para sahabat. Siapapun mereka. Kita ingat bagaimana orang syiah. Rafidah. Atau generasi yang mengikuti mereka. Atau yang tertipu. Untuk mengkritisi para sahabat. Maka Allah yang kita takutkan ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang hanya akan mengarahkan mereka kepada kesesatan yang nyata dalam kehidupan. Karena memang ikhwati fillah azakumullah jami'an diingatkan oleh para salaf hendaknya hati kita itu bersih daripada rasa hasad dan dengki dari para sahabat. Oleh sebab itu kita ingat Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita mencaci para sahabat. Bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang ingat? Hmm? Naam. La tasubbu ashabi. Subhanallah. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jangan ada rasa hikat, kebencian, hasad ataupun yang, yang lainnya kepada para sahabat siapapun mereka. Selama mereka adalah sahabat, maka janganlah kita mencaci mereka, merendahkan mereka dengan alasan apapun. Oleh sebab itu Rasul menyatakan janganlah kalian menghina para sahabatku, mencaci sahabatku. Wallahi law anfaqtum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ma balagha mudda ahadihim wala nasifahum. Wallahi jikalau kalian atau kata Rasul, janganlah kalian mencaci para sahabatku. Walaupun kalian berusaha atau mampu untuk menginfakkan segunung emas atau segunung Uhud emas, maka tidak akan bisa menyamai segenggam apa yang diinfakkan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan itu yang diyakini para tabi'in dan kalau kita lihat bagaimana penghormatan tabi'in kepada para sahabat, subhanallah. Kita ingat bagaimana Umar ibn Abdul Aziz upaya beliau untuk memuliakan para sahabat ketika ada orang yang datang kepada beliau melihat kejayaan kaum muslimin tegaknya Al-Quran wa sunnah menyebarnya keadilan maka seakan-akan tergambar dalam benak mereka bahwasanya Umar bin Umar ibn Abdul Aziz ini lebih mulia dari para sahabat. Maka dinyatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz, wallahi jika seluruh amalanku dibandingkan dengan debu yang berterbangan dari kuda yang dinaiki oleh para sahabat, tidak akan ada bandingannya. Lalu bagaimana kita? Bagaimana mungkin kita menyamakan diri kita atau mencaci para sahabat? Dalam keadaan iman kita jauh daripada keimanan mereka. Tingkatan keimanan kita. Kerelaan kita untuk berkorban sangat jauh. Jika dibandingkan oleh para sahabat. Oleh sebab itu ikhwati fillah azakumullah jami'an. Jangan sampai ada rasa, rasa hasad kedengkian ataupun ucapan yang di situ ada makna merendahkan hak para sahabat apapun alasannya entah apa yang dinisbatkan sebagai studi kritis ataupun yang lainnya hati-hati hati kita dan ini merupakan aqidah ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya seluruh para sahabat kulluhum udulum semua para sahabat adalah adil dan diterima apa? riwayatnya. Itu para sahabat. Sampai-sampai Ibnu Hazm rahimahullah menyatakan bahwasanya jami'us sahabat seluruh para sahabat yadkhulunal jannah. Mereka semuanya akan masuk surga. Kemuliaan para sahabat. Oleh sebab itu harus hati-hati Apalagi memang yang dikembangkan di kaum muslimin dengan mengatasnamakan studi kritis, mereka mulai berani merendahkan para sahabat dengan berbagai alasan. Ini tentunya orang-orang yang merendahkan atau meragukan kesaksian para sahabat. Maka diingatkan oleh para salaf, orang yang mencaci para sahabat maka mereka adalah suatu umat yang telah mencaci um atau suatu umat mereka telah mencaci umat yang paling baik yang telah memberikan kesaksiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah syuhada saksi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Akhwati fillah Azakumullah jami'an ini yang harus kita yakini dan itulah yang dinyatakan oleh Ibn Mas'ud sebagai jawaban yang kedua kenapa kita harus mengikuti para sahabat karena memang sahabat itu adalah umat yang paling baik umat yang paling mulia antum ingat firman Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an ini tentunya sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwasanya memang para sahabat sebagai umat yang paling mulia. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga wa abarraha quluban umat yang paling bersih hatinya umat yang paling bersih hatinya. Apa buktinya? Kita lihat dalam sejarah para sahabat bagaimana sifat istijabah mereka dari apa-apa yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya taslim mereka dan tunduk yaitu ketinggian ketaatan mereka dari apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wallahi kalau kita lihat generasi para sahabat. Generasi yang memang dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi uswah bagi kita. Kita lihat mereka sangat rindu Kerinduan mereka sangat tinggi untuk selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka selalu rindu untuk mendapatkan bimbingan yang akan meningkatkan keimanan mereka, yang akan meninggikan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka selalu mencari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kita lihat bagaimana semangat ta'alim yang ada para sahabat Ridwanullah alaihim majma'in untuk menghidupkan hati mereka maka subhanallah semangat yang memang tidak ada tandingannya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, maka sifat istibah, istijabahnya mempunyai sifat yang paling cepat di antara umat ini. Ketika Allah perintahkan kepada mereka atau ketika Allah haramkan kepada mereka khamr, apa yang terjadi? Seperti diriwayatkan dalam hadis, kota Madinah seakan-akan banjir dengan apa? khamr. Bahkan ketika ada yang baru menuangkan atau ketika ada orang yang baru mengangkat botolnya dan mendengarkan matil khamr telah diharamkan khamr. Mereka lemparkan botol itu, mereka pecahkan. Kemudian ketika sebagian mereka sudah ada yang ada dalam mulut mereka, mereka keluarkan. Bahkan sebagian mereka berupaya untuk mengeluarkan apa yang baru saja mereka minum sikap istijabah cepat dalam memenuhi ketaatan dan atau panggilan dari Allah dan Rasulnya ketika para sahabiyat atau ketika kaum muslimat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala falyudnina alaihinna min jalabibihinna untuk supaya mereka mengelurkan jilbab kepada tubuh-tubuh mereka maka subhanallah mereka menyambar semua kain yang bisa menutupi tubuh mereka dengan berbagai upaya. Kita lihat sikap istijabah mereka. Ketika mereka telah diwajibkan untuk jihad, ingat ketika turun perintah untuk memerangi orang-orang musyrikun, ketika awal peperangan yaitu perang Badar Ma'arakatul Badar bagaimana para sahabat berlomba mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta mendapatkan kemuliaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita lihat bagaimana dari kalangan para sahabat yang tidak mampu untuk memberikan sumbangsih. Katakan tidak mampu untuk memberikan saham, infak harta karena memang mereka miskin dan juga tenaga karena memang mereka dalam keadaan lemah, maka mereka pulang dalam keadaan mata mereka menangis seakan-akan mereka menyesal atau takut tidak bisa mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan dalam keadaan mereka uzur ini tentunya sikap istijabah dari para sahabat yang menunjukkan hati yang sangat bersih. Ingat bagaimana ketika Imratun Ghamidiyah terjebak atau jatuh dalam satu dosa yaitu zina maka dengan ketakutan yang amat sangat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbagai cerita dari kehidupan para sahabat yang memang memiliki istijabah yang tidak ada tandingannya yang menunjukkan bersihnya hati mereka itu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dan kita ingat bagaimana ketika turun kepada mereka perintah untuk menginfakkan harta mereka. Maka kita lihat bagaimana para sahabat berlomba untuk menginfakkan harta mereka. Terlebih lagi ketika memang dalam keadaan dibutuhkan harta untuk menegakkan agama Allah ini. Mereka berlomba-lomba dengan begitu semangatnya. Abu Bakar radhiallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, "Ya Rasulullah, aku berikan kepada Allah dan Rasulnya seluruh harta yang aku miliki. Aku aku berikan kepada Allah semua apa yang aku miliki dari hartaku." Kemudian datang Umar kemudian datang Utsman, kemudian para sahabat dan para sahabiyat. Sehingga kita ingat bagaimana para sahabat melepasi perhiasan mereka. Dan ini menunjukkan sikap istijabah yang begitu tinggi. Kita ingat juga bagaimana ketika terjadi katakan musim pacekai atau musim kemarau sehingga bahan makanan pada waktu itu cukup sulit untuk didapatkan di kota Medina. Pada zaman Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Maka tiba-tiba datang Utsman ibn Affan radhiallahu anhu. Utsman ibn Affan datang dengan kafilah dagang yang begitu banyaknya. Dan ketika sampai ke kota Medina, kaum muslimin berbutan untuk membeli daripada Utsman dengan harga berapapun. Mereka meminta dan berebutan. Maka ketika kaum muslimin berebutan untuk membeli barang dagangan yang dibawa oleh Utsman radhiyallahu anhu, maka Utsman menyatakan, "Wallahi, tidak akan aku jual barang ini kecuali kepada siapa yang bisa membeli dengan harga yang paling tinggi. Maka mereka berebut menawarkan harga kepada beliau. Dan tidak ada yang diterima oleh Utsman. Dan mereka terheran. Apa yang kau inginkan wahai Utsman? Berapa yang kau inginkan? Maka dinyatakan oleh Utsman, "Wallahi, aku jual barang ini kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian beliau infakkan seluruh barang dagangan dari seluruh barang dagangan yang ada dalam kafilah itu kepada seluruh kaum muslimin dengan tanpa mengambil satu rial pun atau satu rupiah dari kaum muslimin. Tentunya wallahi hal ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang yang mempunyai hati yang bersih Oleh sebab itu ikhwati fillah azzakumullah jami'an wallahi kalau kita melihat kehidupan para sahabat memang memang umat yang aneh. Ghuraba. Oleh sebab itu pantaslah kalau seandainya memang Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada mereka ampunan Allah memberikan kepada mereka ampunan dan mempersiapkan kepada mereka jannat. Ini jawaban yang ketiga. Jawaban yang keempat dikatakan oleh Ibnu Mas'ud wa ilman suatu generasi yang paling dalam ilmunya amakuha ilman yang paling dalam ilmunya Bagaimana tidak dikatakan dalam ilmunya? Mereka hidup bersama Rasulullah, menyaksikan Al-Quran diturunkan dan mengetahui kedudukan ayat yang diturunkan dan bagaimana cara mengamalkan. Maka pantas kalau seandainya mereka dinyatakan wa ilman Karena memang tingginya ilmu ini. Maka para ulama sepakat. bahwasanya memang para sahabat. Suatu generasi yang ilmu mereka. Atau kedudukan ilmu mereka. Tidak bisa ditandingi oleh generasi yang hidup setelahnya. Itu para sahabat. <clears throat> Dan kalau kita membicarakan tentang bagaimana ketinggian ilmu mereka, maka subhanallah Bagaimana Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan benar-benar terbukti kita dapatkan Ibnu Abbas dengan begitu banyaknya meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Mas'ud Abdullah ibn Umar para sahabat mempunyai ilmu yang subhanallah dan bahkan kalau kita lihat mereka memang generasi yang bangkit semangat untuk atau semangat untuk telabul ilmi memang terlalu tinggi atau sangat tinggi. Semangat belajar mereka, telabul ilmi mereka memang subhanallah sangat tinggi. Sehingga mereka pantas kalau seandainya dinyatakan wa'amakuha ilman dan ini mengingatkan kita kepada hadis yang sudah terulang-ulang pada beberapa pertemuan yang lalu oleh para asatidah yang lainnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din dan ini para sahabat memang generasi yang telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan mereka suatu umat yang faqih dalam urusan agama. Kemudian jawaban yang selanjutnya yaitu suatu umat yang aqalluha takallufa. Suatu umat yang paling tidak suka untuk membebani dirinya. yang kalau terjemahan bebas yaitu orang yang paling sedikit sikap takallufnya yaitu membebani. Kita tahu memang ikhwati fillah semakin tinggi keimanan seorang memang akan semakin terarah amalan mereka untuk mencocoki apa yang Allah ajarkan kepada mereka atau apa yang diturunkan Allah. Semakin tinggi keimanan seorang, maka akan semakin terarah amalannya. Dan semakin terarah amalannya tentunya, dia tidak akan membebani dengan sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan kepada mereka. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, mereka adalah suatu umat yang sangat jauh dari apa yang dinyatakan sebagai perbuatan bid, bid'ah atau muhdath oleh sebab itu, kita ingat apa yang diingatkan oleh salaf. Tidaklah suatu umat yang banyak beramal. Yang amalnya banyak. Namun jauh daripada ilmu. Itu kata beliau, kata para ulama salaf. Itu hanya akan membuat kerusakan atau akan terjadi kerusakan yang lebih banyak daripada kebaikan yang mereka inginkan. Wal'iyadzubillah. Amalan yang banyak tapi hanya akan menjadikan kerusakan kebinasaan bagi pelakunya. Dan ini mengingatkan kita apa yang diingatkan atau yang dituliskan kepada ke, uh, oleh Al Imam Barbahari. Salah satu riwayat yang menyatakan mazdada min ahlil bid'ati ibadatan. Siapa yang ingat? Illazdada minallahi bu'da. Tidaklah seorang yang semakin giat, semakin semangat untuk beramal dari orang-orang ahlul bid'ah atau ahlul ahwa kecuali hanya akan semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia membebani dengan sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan. Ini tentunya menunjukkan bahayanya ketika seorang love dengan suatu perintah atau dengan suatu amalan yang tidak pernah Allah perintahkan dan juga tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, A'azakumullahu jami'an ingat sikap takalluf itu akan muncul ketika seorang tidak ada atau jauh daripada tolabul ilmi. Kenapa? Karena ketika orang ini jauh daripada ilmu, walaupun ada semangat amal, maka amal ini hanya akan terarah kepada suatu bentuk yang jauh daripada ilmu. Atau subhanallah hal ini mengingatkan kita kepada pernyataan Ibnu Jauzi dalam kitab Sayyidul Khadir belum mengingatkan kepada kita akibat dari para orang yang takalluf itu adalah godaan daripada iblis laknatullah alaih yang hanya mengingatkan kepada mereka bahwasanya kehidupan ini adalah beramal beramal ditalbis oleh iblis yaitu suatu pelajaran atau suatu kaidah bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan beramal. Dimunculkan kepada mereka semangat amal namun dijauhkan daripada ilmu. Diingatkan kepada yang penting beramal. Yang penting beramal. Dan ini adalah pintu kesesatan yang ditawarkan oleh iblis laknatullah alaih. Semangat amal namun jauh daripada ilmu, jatuh kepada takalluf. Dan ketika seorang jatuh kepada takalluf, Wal'iyadu billah. Sebanyak apapun amalan yang mereka lakukan. Maka hanya akan menjadi habaan. Mansura. Atau wal'iyadu billah. Seperti yang Allah firmankan. Wa yahsabuna annahum. Yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka seakan mereka berbuat amal baik. Begitu banyaknya. Bahkan siap untuk menumpahkan darahnya. Tapi ternyata sia-sia. Wal'iyadu billah. Ini tentunya yang tidak kita inginkan. Kita ingin amalan yang kita lakukan benar-benar mabniyun, terbangun alal kitab sunnah. Di atas Al-Quran sunnah ala fahmi salafil ummah. Dengan faham salaful ummah yaitu para salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Maka waspada dan hati-hati. Ketika ada semangat dalam hati kita untuk beramal, namun kita tidak punya ilmu. Hati-hati. Ketika muncul semangat amal kita arahkan untuk talabul ilmi. Kita arahkan untuk talabul ilmi sehingga amalan kita terarah dengan ilmu, bukan dengan zunun, bukan dengan prasangka atau perasaan. Karena ketika seorang beramal dengan perasaan, dengan perkiraan, itu adalah pintu kesesatan. Seperti yang dinyatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika berjumpa dengan suatu umat yang mereka takalluf membebani dengan suatu amal yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat yaitu berzikir dengan suara keras setelah salat subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah dipimpin dengan suara jahar seakan-akan mereka bertakarub kepada Allah nikmat seakan-akan namun ketika dilihat oleh Ibn Mas'ud maka kaget Ibn Mas'ud dengan muka merah. Diingatkan kepada mereka, wallahi kalian ini ada di antara dua hal. Kalaulah kalian atau ini merupakan hal yang pertama, yaitu kalian ini adalah suatu umat yang lebih pintar, lebih pandai daripada para sahabat. Kenapa demikian? Karena memang para sahabat itu tidak ada yang melakukan zikir secara berjamaah, zikir dengan jahran bersama-sama. Apalagi dipimpin, tidak pernah ada. Nah kalau seandainya ada generasi yang setelahnya mengamalkan dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Berarti seakan-akan mereka itu mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh para sahabat. Berarti mereka umat yang lebih pandai dari para siapa? Sahabat. Ini yang pertama. Dan tentunya mereka tidak akan mungkin menyamai kedudukan ilmu para para sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, Mungkin kalian sekarang ini atau kalian sekarang ini dalam keadaan tafta'u babad Kalian ini saat ini sedang membuka pintu kesesatan. Heran mereka. Kenapa dikatakan pintu kesesatan? Mereka berzikir kepada Allah. Zikir juga diperintahkan oleh Allah. Fadkuruni adkurkum. Diperintahkan apalagi zikir setelah solat. Diperintahkan sehingga mereka menyatakan ya benar Mas'ud ma aradna illal khaira wahai Ibn Mas'ud kita ini tidak mengingat, menginginkan kecuali kebaikan kita ingin kebaikan katanya kemudian dijawab oleh Ibn Mas'ud betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak sampai kepada tujuan salah jalan ini yang dinamakan takalluf. Wal'iyadzubillah. Dan seorang akan terjatuh kepada takalluf ketika dia jauh dari para ulama dan hilang semangat tolabul ilminya. Oleh sebab itu ikhwati filah sekali lagi ketika ada dalam hati kita semangat untuk beramal arahkan arahkan untuk tolabul ilmi. Apapun kedudukan kita Apapun kedudukan kita, entah kita atau sebagian kita, ada yang pedagang, bertani ataupun yang lainnya, jangan lupa. Wallahi dengan semangat talabul ilmi ini lahir dari kalangan kaum muslimin, ini yang akan mengangkat izzah kita. Semangat amal yang diiringi dengan ilmu, ilmu yang benar. Ilmu yang dikatakan oleh Al-Imam Auza'i, Allah wa maqala Rasul ala fahmi as-sahabah dan ketika memang lahir generasi yang seperti ini, ini yang akan ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang generasi yang seperti inilah yang siap untuk mengamalkan, siap untuk menjaga dan membela. Tidak hanya semangat mengamalkan kemudian kalah dengan cacian, dengan godaan atau dengan intimidasi. Lah, mereka siap untuk mengamalkan dan siap untuk memperjuangkan. Membela apa yang dia yakini. Dan tidak ada takalluf ketika seorang kembali rujuk atau kembali kepada Al-Quran was sunnah ala fahmi sahabat. Itu bukan takalluf. Tapi takalluf ketika orang ini membebani, memaksa dirinya untuk beramal dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Dan kita ingat hadis yang sering kita dengarkan. Bagaimana ketika datang beberapa para sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat semangatnya semangat amal dan banyaknya amal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka ada yang datang sungguh. Atau sebelum mereka mendatangi, mereka menyatakan kepada sahabatnya yang lainnya, "Saya tidak akan menikah," kata mereka. Tidak akan menikah. Saya habiskan waktunya untuk takarrub, ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya menjawab, "Saya tidak akan makan." makan siang tentunya dan saya akan gunakan semuanya untuk ber berpuasa semuanya kemudian satunya menyatakan saya tidak akan tidur malam akan saya gunakan semuanya untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dipanggillah ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian nyatakan apa kalian yang menyatakan gada wa apa kalian mengucapkan ini dan ini dan ini disebutkan? Naam. Kemudian ditegur dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidur dan juga saya bangun. Saya juga menikah. Kemudian juga apa saya makan dan juga saya berpuasa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Kemudian diingatkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya adalah orang yang paling baik di antara kalian, saya yang paling mulia di antara kalian, saya orang yang paling takwa di antara kalian. Tapi beliau juga berpuasa, tapi juga berbuka. Beliau juga menikah, tidak melakukan rahbaniyah dan juga beliau tidur malam, juga bangun malam. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutup segala pintu yang akan menyampaikan kepada kita at-tagalluf atau yang akan menyampaikan kita kepada sikap tagalluf yaitu membebani dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan atau yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Akhwati fillah azakumullahu jami'an. Ini yang harus kita hati-hati. Sikap takalluf dan ini merupakan program daripada iblis laknatullah alaih. Untuk hanya diingatkan semangat amal namun jauh daripada ilmu. Kemudian jawaban yang selanjutnya yaitu mereka kata Ibnu Mas'ud adalah suatu umat yang telah Allah pilih. Suatu umat yang telah Allah pilih untuk hidup dan menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini tentunya mengingatkan kita dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad ketika Rasulullah saw Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita yaitu Allah ketika Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati-hati yang dimiliki oleh manusia ini maka didapati hati yang paling baik adalah hati siapa Rasulullah saw Alaihi Wasallam maka dipilihlah Rasulullah saw Alaihi Wasallam untuk mendapatkan risalah kemudian setelah itu dilihat mana hati-hati yang paling baik maka didapati para sahabat merupakan suatu umat yang paling baik hatinya sehingga Allah lahirkan mereka, Allah bang atau Allah ciptakan mereka untuk hidup dan menyertai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhwati fillah azakumullah jami'an menunjukkan memang mereka sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya memang umat ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban dari kita tentunya untuk kita mengembalikan uswah kita dan kedua kita, iqtida kita, kedua kita kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan ini merupakan aslun pokok atau dasar daripada pemahaman atau dasar daripada prinsip ahlu sunnah wal jamaah seperti yang diingatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kata Al-Imam Ahmad, usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi as-sahabah. Prinsip pemahaman as-sunnah kami adalah kita memegangi apa yang telah dilakukan atau kita memegangi prinsip para sahabat ini yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Alimam Ahmad. Dasar sunnah yang diyakini oleh Alimam Ahmad adalah dengan kita berpegang teguh dengan prinsip para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan memang wallahi suatu umat tidaklah mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana aizah kemuliaan mereka akan kembali. Kecuali ketika mereka kembali untuk mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Malik. Ingat pernyataan Al-Imam Malik, la yasluhu amru hadhihi ummah illa bima saluhat bihi awwaluha. Ini merupakan peringatan dari beliau bahwasanya urusan umat ini tidak akan baik. Mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali mereka mengembalikan mengikuti suatu umat yang telah berhasil dalam mendebat mendapatkan kemuliaan, menegakkan kemuliaan. Siapa mereka? Yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan tentunya ikhwati fillah suatu kekalahan dan musibah ketika Allah jauhkan kita daripada fahmu sahabah. Oleh sebab itu, ingatlah. Dan ini yang harus kita bangkitkan bahwasanya memang prinsip para sahabat itu jalan bagi kita satu-satunya jalan satu-satunya jalan yang harus kita ikuti dan ini yang yang akan menyampaikan kita dan ini yang seperti Allah firman, firmankan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Qul katakan wahai Muhammad, "Hadhihi sabili." Inilah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah yang saya menyeru kepada Allah ala basirah di atas basirah. Al-basirah kata para ulama al-ilmu. Yaitu ilmu. Adu ila Allah ala basiratin ana yang aku lakukan wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikuti aku. Subhanallah. Memang jalan hanya satu. Dan saat membaca ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu garis yang lurus. Kemudian menyatakan kepada para sahabat, ikuti jalan ini. Membuat garis lurus. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis-garis yang lainnya. Fakta khututan an yaminihi wa shimalih. Dibikin garis oleh beliau. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan untuk kita mengikuti jalan ini dan waspada daripada jalan-jalan yang lainnya yang begitu banyaknya. Apalagi dinyatakan oleh beliau, likufikul libabin di setiap pintu itu ada da'in yad'u, ada da'i yang menyerukan kepada mereka untuk masuk kepada pintunya. Hati-hati. Ikhwati fillah a'azzakumullah jami'an. Ini merupakan peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita waspada dan ingat dan kembali untuk benar-benar kita ingat dan mengembalikan sikap amalan yang kita lakukan untuk kita kembalikan atau kita ittiba kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dan jangan sampai Ketika kita beramal sekali lagi hanya mengandalkan perasaan kita, perkiraan kita atau teori akal kita yang sangat bodoh. Karena memang kita zaluman. Jauhlah kita sangat bodoh. Tapi ketika kita mengembalikan kepada seumat yang memang sudah Allah pilih mereka. Mengikuti mereka. Wallah suatu keselamatan dan suatu urusan agama tentunya kita kembalikan kepada para ulama dan ulama yang pertama atau para ulama ahlul hadis yang pertama yang lahir di atas muka bumi ini adalah siapa? Para sahabat. Mereka adalah ahlul hadis. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, azakumullah jami'an. Sekali lagi, bahwasanya dengan kita mengembalikan dan kita benar-benar semangat untuk mempelajari fahmu sahabat. Itu wallahi pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini yang mulai dilalaikan oleh kaum muslimin. Oleh sebab itu sampai-sampai kita ingat bagaimana Syekh Abdul Malik Ar-Ramdhani Abdul Malik Ar-Ramdhani beliau pernah menyatakan karena memang jarangnya dan sedikitnya orang-orang yang mengembalikan kepada para sahabat pemahaman para sahabat sampai beliau membuat suatu pertanyaan kata beliau aina alladhina yufassiruna al bitafsiril athari mana orang-orang yang sekarang membaca Al-Qur'an dengan tafsirul athari mana tafsirul athari tentunya Ketika mereka membaca Al-Quran mengembalikan kepada jalan atau prinsip para para sahabat. Itu al adari Setiap kita mendengarkan Al-Quran lari kepada pemikiran akal mereka. Setiap kita mendengarkan bacaan hadis mereka tafsirkan dengan hawa nafsu mereka. Dan kalau memang setiap orang berhak untuk mentafsirkan Al-Quran terlalu maka tentunya ini merupakan jalan menuju perpecahan yang akan semakin sengit di kalangan kaum muslimin. Ketika setiap orang menyatakan berhak untuk mentafsirkan Al-Quran, maka ini hanya akan menyampaikan kita kepada perpecahan yang akan semakin banyak. Dan memang jalan yang akan menyatukan kita dan ini yang kita yakini, hakul yakin katakan. Bahwasanya jalan yang akan menyatukan seluruh kaum muslimin yaitu jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ketika mereka jauh daripada prinsip para sahabat maka mereka hanya akan semakin jauh. Dan wallahi demi Allah ini yang disadari oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berupaya untuk menjauhkan kita daripada tafsirul asyari al-athari sehingga kita lihat bagaimana upaya mereka untuk mengambil kaum muslimin mereka upayakan kaum muslimin untuk dijadikan pemikiran mereka Jauh daripada tafsirul azhari. Mereka ambil putra-putra kaum muslimin dari negeri-negeri kaum muslimin. Mereka didik. Sehingga pulanglah mereka ke negeri mereka menjadi du'at fi abwabi jahannam dan ini memang dipersiapkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan mereka memang tahu dengan munculnya dai yang seperti ini inilah yang akan menghancurkan kekuatan kaum muslimin izzah kaum muslimin namun ketika kaum muslimin mengembalikan sikap mereka kepada ittiba inilah berarti memang kaum muslimin menuju kepada kekuatan. Ikhwati fillah azakumullah jangan ingat bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain dengan kekuatan mereka yaitu kekuatan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sikap taslim mereka yang begitu kuat, ketaatan mereka yang begitu hebat dalam jumlah yang sangat minim. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakutan kepada musuh-musuhnya. Sehingga orang-orang Persia dan Rom ketika mendengarkan sekedar mendengarkan suatu golongan manusia yang tidak takut kepada Allah bahkan mencari kematian di jalan Allah yang la yakhafuna laumata lain mereka dalam keadaan ketakutan oleh sebab itu tentunya wallahi ketika kita semakin menjauh dari para prinsip para sahabat jauh dari para as-sunnah maka kita takut apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menimpa kita ghuzaun ka bahar buih seperti buih lautan. Banyak namun tidak mempunyai makna. Banyak namun tidak mempunyai izzah. Sehingga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ka'annahum mereka itu kaum muslimin nanti seperti makanan ka'annahum ta'amun fil qas'ah seperti makanan yang ada di dalam nampan yang setiap orang menikmati kaum muslimin dengan tanpa ketakutan, menikmati dengan begitu lezatnya. Ini tentunya memang karena mereka jauh daripada as-sunnah. Maka wallahi ketika mereka mengikuti para sahabat, maka izzah kaum muslimin akan kembali. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa an." Dan memang ini yang harus kita perjuangkan. Prinsip para sahabat, prinsip salaf ini memang yang harus kita perjuangkan Dan kita yakini ini merupakan satu-satunya jalan yang akan menyampaikan kita kepada izzah. Kepada kemuliaan yang hakiki. Tapi, wallahi, ketika kita jauh daripada prinsip para sahabat, maka wallahi ini hanya akan menyampaikan kita kepada kebinasaan kepada perpecahan dan kita takut ini merupakan azab atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, azakumullah jami'an. Akhir kata kembali kita ingatkan bahwasanya memang dengan kita semangat untuk mencari ilmu, talabul ilmi, maka Allah ini yang akan mengarahkan kita. Namun ketika semangat talabul ilmi kita lemah, semangat untuk mencari ilmu kita lemah, maka ini yang akan menjatuhkan atau hanya akan menjauhkan kita daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, azakumullah jami'an. Bangkitnya kaum muslimin untuk semangat atau bangkitnya kaum muslimin untuk bertolabul ilmi mencari ilmu. Ini merupakan awal pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita jadikan diri kita sebagai pelopor untuk menghidupkan semangat belajar ilmu. Semangat untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Kita tidak ingin tentunya untuk Allah jatuhkan derajat kita namun kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya tidak akan terjadi ketika kita jauh daripada al-ilmu. Dan yang juga harus kita perhatikan, ikhwati fillah azakumullah jami'an, seringkali kita ini meneriakkan Al-Qur'an sunnah, Al-Qur'an sunnah. Namun kadangkala kita jarang jarang untuk memperhatikan Al-Qur'an sunnah dalam artian untuk Al-Quran semuanya kita lemah. Dan semangat kita untuk menghafal lemah. Bahkan ada di antara kita yang kadang-kala kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Dan tidak mau, tidak terbangkitkan semangatnya untuk bisa membaca Al-Quran dan harus bisa membaca Al-Quran. Dan bahkan kadang-kala di antara mereka tidak ada yang memiliki mushaf ataupun Al-Quran. Dan ada yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau ini terjadi bagaimana? Mereka menyatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus kita pelajari. Kita pelajari Al-Quran. Secara keseluruhan tentunya. tajwid dan Secara tajwid dan juga amalan. Secara amalnya. Kita amalkan dan juga kita pelajari. Kita pelajari bagaimana cara membaca Al-Quran. Dan kita harus bisa mampu. Dan tentunya aib dan sangat aib wallahi aib ketika kita tidak mampu untuk membaca Al-Qur'an oleh sebab itu harus dan wajib bagi kita untuk mampu membaca Al-Qur'an kemudian yang kedua kita memperhatikan as-sunnah kita bangkitkan semangat kita untuk memiliki kitab-kitab as-sunnah kita sering mendengarkan Al-Quran wa sunnah Ala fahmi sahabat namun kadangkala kita tidak memiliki kitab-kitab. Kita upayakan semampu kita untuk membeli kitab-kitab yang banyak menuliskan kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mampu menghafal, kita hafalkan. Kita hafalkan Al-Qur'an, kita hafalkan hadis. Memang ini yang jauh daripada kaum muslimin kalau kita menengok ke perpustakaan kaum muslimin, siapa yang memiliki Sahih Al-Bukhari, Siapa yang memiliki sahih Muslim? Siapa yang memiliki Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Al-Imam Ahmad atau yang lainnya? Apalagi kitab-kitab yang lain, kitab hadis begitu banyak namun kita subhanallah jauh dari kaum muslimin. Musnad Al-Imam al uh, Musnad Al-Humaidi atau kitab-kitab yang lainnya. Oleh sebab itu harus ada semangat dalam hati kita semangat dalam hati kita untuk benar-benar kita mengembalikan. Kita kembali kepada Al-Quran, Sunnah, ala fahmi sahabah, dan juga kita kembalikan semangat kita untuk mampu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan juga mempelajari Al-Hadis. Dan ini tentunya hal yang seperti ini sangat membutuhkan bimbingan. Dan kita ingat apa yang dinasihatkan oleh alimamu Syafi'i adanya irsyadu ustadzin, adanya orang yang membimbing. Oleh sebab itu perlu bagi kita untuk mencari para ulama, berhubungan dengan para ulama kalau kita mampu.